Pak Iya, saya bukan membela institusi Polri ya, tapi kalau saya lihat dari cara perusakan seperti ini kan tidak bisa dibenarkan ya. Itu semua uangnya uang dari rakyat, dari pajak kita ya. Kerja dari pagi sampai sore, ya kan masih dipotong pajak, pajak ini, pajak itu. Dibuang-buang hanya untuk begitu dibakar, bakar, bakar, bakar begitu ya. Jadi kalau dikatakan ada kata-kata yang saya kutip ini sangat bagus ya. Superioritas melawan hukum yang dilakukan oleh polisi dan introspeksi. Nah, Dua-duanya ini saya sangat setuju. Ya kan? Karena introspeksi juga Polri ini juga bukan institusi bersih ya. ya institusi nakal ya, saya katakan nakal ya. Dan juga melawan hukum. Penegak hukum hukum tapi melawan hukum ya. Jadi ini semuanya sangat disesalkan oleh rakyat. Karena semua uang rakyat juga yang dikorbankan. Oke. Okay. terima kasih. Terima kasih Pak Jabar. Pak Zainal. Ya selamat siang Bu. Siang Pak Ya, saya pendapat yang Bapak tadi. Bagaimanapun juga ini kan tentara ini arogan kalau sampai merusak. Kan ada jalur hukum. Kalau nggak puas juga saya nggak tahu. Rakyat biasa pun sering menghadapi seperti itu. Dan juga polisi juga memang mungkin mereka juga kasusnya mungkin ibu ya sungkan menghadiri yang anu, kalau sesama anggota. Jadi ya seharusnya kalau anu, kepala masing-masing harus tegas. Kalau anak buahnya salah ditindak. Kalau enggak, Bu, jalur lintas saja di jalan. Kita lihat kalau anu polisi lalu lintas sendiri suka melanggar lalu lintas. Sementara juga lampu merah juga dilanggar. Jadi sama-sama dua-dua arogan, kebetulan berbenturan, kebetulan yang punya betul lebih banyak tentaranya. Jadi yang jadi korban dan paling polisi. Jadi dua-dua mesti introspeksi secara ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal. Selamat siang, silakan Pak Rudi. Ah, ini bukti dari satu negara yang memangnya ah, dari atas sampai bawah yang tidak bisa dijadikan panutan penegak hukum, petugas hukum melanggar hukum. Itu harusnya dihukum lebih dari rakyat yang melanggar hukum. Seharusnya mereka lebih tahu soal hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Pak Billy hmm, saya setuju dengan bapak yang sebelumnya seharusnya mereka dipecat lalu suruh ganti itu itu kan duit rakyat tenaga kan, aja ya itu aja terima kasih Pak Willy Syarifudin ya ini satu lagi membuktikan bahwa di Indonesia ini yang berkuasa, yang megang senjata itu yang paling berkuasa. Kenyataan demikian di lapangan terhadap jangankan terhadap TNI dan Polri, TNI dan rakyat pun banyak yang terjadi, terutama masalah lahan tanah, di mana sudah dimenangkan di tengah pengadilan, ternyata mau diskusi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena yang megang senjata mau diskusi panggil panggil polisi, panggil garnizon, ya keluarin tiga armada kayak seperti begitu kan. Posisi itu banyak terjadi. Contoh di eh, ini loh, contoh di Cibubur. Nah itu sudah MA sudah final, sudah dimenangkan. Tapi waktu diskusi ternyata nggak bisa, ya kan? Karena anggota tiga angkatan sekaligus di situ posisinya. Satu, Pak Gading, contoh lagi. Ini banyak yang di apa ya, kayaknya sepertinya kita tuh tidak mematuhi hukum kayaknya kekuatan tuh di, diutamakan kalau itu yang terjadi bukankah negara ini menjadi negara yang semata-mata yang kuat itu menang kayak seperti begitu kan padahal hukum adalah panglima kita harus tutup tunduk semua dengan hukum nah apabila hukum mengatakan begini ya kita harus turut begini bukankah begitu sebagai citizen atau the law itu ceritanya kayak seperti begitu nah itu satu pihak di lain pihaknya ternyata masih terjadi demikian di lain itu Polri juga demikian. Tapi bedanya Polri ini eh, apa ya ibaratnya lagi lagi meteor lagi apa lagi bersinar di mana lahan kekuasaannya itu sangat besar, pengontrolan sangat besar. Nah, yang terjadi di lapangan itu arogan. Misalnya kasus-kasus yang sepele yang semestinya dia sebagai pengayom bisa mempertiin orang dengan cara mengedukasi ya tak bolehlah begini lain kali saya maafin ya gitu itu kan bukan lebih baik yang terjadi adalah penentang, penabrakan kadang-kadang begitu kalau ditanya kenapa anda melarikan diri padahal dia nyetoknya itu di tengah jalan itu apa membahayakan kita mau lari ke apa ke pinggir dengan apa disata melarikan diri ditabrak dari belakang deh, seperti begitu terus nggak ada masalah apa-apa lagi kesannya seperti jalan semua itu milik mereka kayak seperti begitu oke udah ada Pak Andre Ya. Selamat sore Pak. Ya, macam kalau saya sih uh, eh, berkomentar singkat. Uh, jangan sampai eh, besok ini ditutupi oleh eh, orang yang tidak bertanggung jawab ya. Itu aja, jangan sampai. Ini kan uh, peristiwa ini antara saya dengan Polri. Jangan sampai ada penyusup sampai membesar-besarkan ini sehingga Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andre. Selanjutnya ada Bapak Fred. Selamat sore. Pak Selamat sore Pak. Pak Wendy ya. Oh, baik. Ini saya kira apa umum ya. Eh, apa siswa berantem desa lawan desa di, di, di, DPR berantem cuman ini lebih lain orang kena bersenjata nih jadi kembali ke ke disiplin nasional pak ya ada kedua, kedua berpihak itu tidak menunjukkan kedisiplinan ya saya kira itu saja ya jadi kalau mau dibereskan ya hukumnya masih beres disiplinnya masih beres baru kita bisa uh, menegakkan semuanya sekarang nggak bisa pak ya terima kasih pak sama sore selamat pagi pak Setem pagi ya silahkan pak Hendri uh, uh, saya rasa TNI Pol gitu ya gitulah ya, polisi kita mbak masalah lalu lintas kok pistol dibawa-bawa ya kan udah kayak negara koboi kita ini polisi kita itu tikus-tikusnya banyak liatin aja tuh yang masalah korupsi simulator tikusnya gentayangan ya TNI kita marah lah mereka capek-capek kerja mereka enak-enakan dapat duitnya gampang gitu aja mbak ya terima kasih Pak Muhardi ya, selamat pagi Selamat pagi eh, kelihatannya memang kecemburuan itu yang Pak Pramono Anung katakan itu benar. Memang kalau kita lihat ya ketetaraan tangkap saja antara TNI dan Polri. Seorang bintara di polisi itu udah naik mobil kalau pergi ke kantor. Lihat itu Polresta Jakarta Pusat sampai meluber parkirannya di konflik mengganggu, jadi membuat kemacetan. Padahal tugas polisi kan antara lain melancarkan lalu lintas. Malah di depan kantor Polresta Jakarta Pusat itu justru membuat kemacetan. Nah sementara TNI pangkat bintara itu mau beli sepeda motor aja nggak mampu mereka. Jadi kesemburan itu harus dihilangkan antara lain dengan eh, mendudukkan Polri tidak langsung di bawah presiden, tetapi di bawah mendagri, agar bisa dikontrol oleh Kejaksaan Agung. Karena kalau dia langsung di bawah presiden, Kejaksaan Agung nggak berani itu menyentuh. Dia khawatir Kapolrinya udah ada apa-apa dengan presidennya. Itu aja, terima kasih. Pak Gunawan? Pagi Bu Silahkan Ya, gimana PNI gak, gak emosi Bu Kalau ada urusan bencana Ada apa? bencana alam gitu dia turun tangan sampai sampai capek kalau urusan duit polisi datang duluan tuh Bu makasih Bu pagi Pak Leo ya pagi Bu Nen silahkan、uh, eh, Bu Nena kalau saya melihat sih pelantas memang arogan juga ya kadang-kadang ya main tilang aja mana orang tahu ya lampu motornya mati gitu loh lagi pula kadang-kadang main tilang aja gitu terus sudah nangkap orang yang narkoba nggak tahu tuh obatnya kemana juga memang Polri harus introspeksi dan memang harus diberi pelajaran sama TNI TNI kan punya senjata berat karena mereka memang eh, menjaga keamanan negara dan mereka yang bisa terjun perang kan tentara TNI gitu memang Polri harus diberi pelajaran gitu terima kasih iya pagi Bor iya sebenarnya sih akar akar permasalahannya kan dimulai di Januari gitu ya karena ada yang yang tertembak ya tni ah, anggota tni itu ya. Harusnya mesti diusut, di, diusut tuntas, ya kan. Ini mungkin nggak diutus dengan tuntas, ya kan. Yang menembaknya itu mungkin dari hukum, hanya dikasih sanksi uh, etik etika aja melanggar kode etik melanggar apalah saya nggak ngerti sama sekali nah ini yang ditentang harusnya harus disidangkan ke pengadilan umum pidana ya kan nah ini harusnya mesti jadi pelajaran ya kan jangan ada yang kebal hukum ya kan berbuat salah harus dihukum jadi semua orang kan merasa wah ini benar hukumnya dijalankan dengan sebaik-baiknya eh, jadi tidak ada istilahnya balas dendam ya ini karena wah tuh teman saya ditembak kok nggak dihukum dilindungi ya kan itu aja masalahnya sih terima kasih ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Intinya saatnya kita menggalang persatuan dan kesatuan, jangan saling menghujat. Kalau kita mau lihat salah atau benarnya, dua-duanya ada salah, dua-duanya ada benar. Katakanlah si Polri-nya banyak duit makan, biar itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang bersangkutan. Yang jelas, ayolah kita jangan saling menghujat, ya ada bisa bisnya Pak. Ayo kita menggalang persatuan dan kesatuan. Kubur semua yang negatif. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang kuat. Terima kasih. Pak Jojo. Yo. Eh, gini Bu, menurut saya, polisi ini kan sering memanipulasi hukum. Semua hukum yang ada dimanipulasi oleh mereka sehingga banyak masyarakat sudah tidak percaya sama polisi. Banyak juga polisi ya, bermain di hukum ini. Waktu orang melapor, yang kaya ditanggapi, yang tidak kaya, yang miskin diabaikan. Ini yang menjadi bibit-bibit seperti api dalam sekam, sehingga masyarakat itu benci sama polisi yang penting bagaimana menegakkan hukum, polisi diatur, polisi dikasih pengawasan yang sangat ketat supaya masyarakat jadi benci. Sebaliknya kan polisi mengayomi bukannya menyiksa masyarakat yang tampak sekarang di lapangan seperti itu. Terima kasih. Silakan komentarnya Ali. Dalam kasus ini sih, ya kalau TNI-nya menyerbu ya dia yang salah lah, dan hakim sendiri. Walaupun katakanlah bawahannya itu ada yang Eh, karena kesalahan dari ok, apa, oknum polisi itu ya tapi dalam hal ini yang salah yang harus dihukum cuman yang saya mau soroti adalah kinerja dari eh, polisi saya punya teman ada masalah motornya hilang ini contoh kecil aja dia urus surat di polisi ya orang asuransi bilang bahwa itu nggak perlu minta surat pemblokiran nggak perlu minta berita acara dia hanya minta sekretaris kertas tanda laporan hilang saja. Sama polisi ditahan STNK, ditahan kunci. Si customer itu bilang, saya tak nggak butuh itu. Asuransi sudah menyatakan nggak perlu itu, hanya minta surat keterangan itu. Itu dipersulit, dia minta malah suruh bosnya datang, padahal dia udah kasih surat kuasa. Ini adalah contoh kecil bahwa memang mental polisi mentalnya mental preman gitu Pak makanya semua sebenarnya kita kalau bisa jangan berusaha dengan polisi lah karena mentalnya sekarang sama 15 tahun yang lalu juga sama begitu seperti begitu Pak makasih Pak baik terima kasih Pak Ali Pak Hendra selamat siang eh, Selamat siang Henry Oh Pak Henry silakan Pak Henry Saya tambahin lagi polisi itu preman yang didandani oleh rakyat Mbak preman yang didandani oleh rakyat ya bukannya apa-apa mereka itu maling mereka memberas rakyat ini gak salah TNI kita itu ngamuk mereka pendapatannya gede, ya kan? Ya tikus-tikus polisi kita itu udah, udah bahaya lah. Gak salah lah, saya sekali lagi, TNI kita itu udah benar lah kalau mereka cara kerjanya kayak begitu, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry. Pak Abun, selamat siang. Selamat siang Bu, opininya. Jangan bilang gimana Bu. Kemarin dari kita di sini motor hilang aja. Bilang sama polisi, laporin, bilang, oh, kok, kok, apa, posik dulu. posik datang sini, ah, kenapa bisa hilang? Tanya yang enggak-enggak, tukangnya pulang. Kenapa pulang kenapa? Kawin-kawin semua. Ngomongnya enggak-enggak Bu. Polisinya mah. Polisi yang kunci duit Bu. Itu udah benar-benar Bu. Makanya dia kakak kerenan kalau, kalau gerobak di mana-mana Bu. Tentang aja. Kita di sini ngalamin kemarin dulu di sini Bu, sengaja. Ah, hmm. Tetap kita. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Abun. Pak Dion, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Oke, uh, saya cuma rakyat biasa ya. Saya pekerja swasta. Golong, uh, eh, jadi saya menyikapinya begini, pendapatnya begini satu. Ya. Dulu yang berkuasa Orde Baru, angkatan atau TNI, angkatan darat paling utama ya dia superior, dia juga suka uh, eh, pajak dananya banyak sehingga hartanya banyak. Sekarang selain reformasi yang berkuasa Polri. Polri banyak korupsinya disorot di mana-mana. Kemudian juga dimulai Polres sampai yang angkatannya tuh atau yang mantannya juga hartanya nggak karuan. Terus berpikir nggak sih mereka rakyat akan marah loh sama semuanya. Polri, TNI itu sama dengan aparat. Plat merah digaji negara rakyat sebagian adalah swasta di kiai-kiai sama nah, swasta yang industri dan biaya swasta. Sekarang mereka mereka tahu, makin tahu kok begini ya. Hati-hati deh ya, kalau kayak rakyat marah-marah sebagaimana gitu loh. Itu aja. Yang ketiga, yang ketiga, eh, yang kedua, sama aja kok dari dulu kok mereka begitu terus ya, plat merah tuh dalam hal ini ya, dalam hal ini ya, Polri atau PNI ya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Dion. Pak Priyono, selamat siang. Baik, namanya terputus ya Pak Priyono. Pak Leo, selamat siang. Selamat siang Bu Dona. Silakan. Ya Bu, kalau bukan ini yang hajar polisi siapa lagi? Kita kan nggak sanggup. Memang mesti tentara tuh yang turun tangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Leo. Selamat siang Pak Pohan. Selamat siang. Komentarnya. Ya kalau yang memihak polisi pasti menyalahkan TNI kalau yang memihak TNI menyalahkan polisi rajanya salah itu jadi DPR terima kasih terima kasih Pak Pohan 6339160 selamat siang Pak Glenn ya selamat siang Pak iya monitor radionya Pak boleh dipelankan dulu biar nggak feedback nih Pak ya iya halo ya silakan ah kalau saya melihat tentang uh, TNI dan Polri, memang saya lihat ada kecemburuan sosial ya untuk untuk apa tentang TNI melawan hukum selama ini. Karena saya dari waktu kecil saya melihat bukan satu kejadian ini aja. Nah, waktu itu saya besar di Sulawesi Tenggara, kejadian ini eh, sudah terjadi gitu. Begitu. Jadi saya lihat ini ada kecemburuan uh, sosial lah antara ada kesenjangan aja begitu antara TNI dan Polri. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Glenn. Pak Johan, selamat siang. Selamat siang. Kita kok melihat masalah-masalah seperti itu, itu kayaknya kita terjebak dan suka terpancing sama kejadiannya. Coba kita akan mundur ke belakang ya, jangan kita gampang ketipu, karena kita bukan orang biasa biasa ini, biasa apa di dalam satu kubangan kecil. Kita mesti lihat lebih jauh bahwa peristiwa itu, itu semua itu ada dalangnya, ada, ada sutradaranya. Sutradara itu adalah RI1. RI1 itu nggak lebih jahat daripada Soeharto cuma dia lebih lebih gayanya lebih ketahuan Soeharto lebih lebih jago tapi ini RI satu juga itu itu banyak itunya banyak apanya banyak strateginya ini untuk mengalihkan suatu masalah seperti seperti Anas itu itu kan gawat itu dialihin ke sini itu cuma mengalih nanti kita jangan jangan jangan jangan apa jangan terpancing oleh masalah-masalah itu semua itu mereka cuma pelaku doang yang penting kita cari siapa sutradaranya itu RI satu makasih baik terima kasih Pak Johan